اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين جزاه الله منا منكم وتقبل يا كريم Baik, kita minta semua buka usul fikih halaman 35. Silakan Ustaz Muhsin untuk membaca. Ada? بسم الله الرحمن الرحيم اسمعوا رحمكم الله وكان المؤلف رضي الله عنه وعنا جميعا العام التعريف العام لفظ يتناول دفعة أكثر من واحد من غير دلالة على تعيين مقدار المدلول وأخطر من ذلك أن تكون العام ما أما شيئين فصائدا من غير حصر وهو مأخوذ من مادة قولهم أممتهم أو أممتهم بما معي من العطاء أي شمرتهم به صيغ الأمور وصيغ ألفاظ الأمور الموضوعة له منحصرة بأربعة أنواع النوع الأول الجمع بمعنى اللغوي المعرف بالالف واللام وهو اللفظ الدال على جماعة فشمل الجمع واسم الجنس الجمعي نحو قوله تعالى قد أفلح المؤمنون ونحو رب العالمين ونحو التمر قوت النوع الثاني الاسم الواحد الاسم الواحد المفرد المؤرف بالعلف واللام فإنه يفيد العموم بدليل جواب الاستثناء منه في قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا الآية أي كل إنسان ما لم يتحقق أحده لتبادله إلى الذهن حينئذ النوع الثالث كفاية والله أعلم جزاكم الله خير الجزاء بارك الله لنا ولكم جميعا Kali ini kita masuk ke pembahasan soal al-am. Al-am. Al-am itu artinya umum. Am artinya umum. An'am lafzun yatanawalu daf'atan Akhtar Min wahidin Min gheri jilatin Ala sahyini مقدار المخلوق مخلوق jadi lapas am itu adalah suatu lapas yang umum yang maknanya tidak terbatas kepada satu arti. Tapi dia bisa mencakup beberapa makna dalam lapasnya. Jadi suatu lapas yang bersifat umum adalah suatu lapas yang memiliki multi makna. Maknanya bisa dua, bisa tiga, dan seterusnya. Itu disebut lapas am. Nah kemudian kita dikenalkan dengan beberapa sihok yang menunjukkan makna am. Antara lain, yang pertama adalah al-jama' bil makna lughawi al-mu'arrab bil alif wal lam wa huwa lafdz dal ala jama'atin فشامل الجمع واسم الجنس الجمعي نحو قوله تعالى قد أفلح المؤمنون Jadi kalau kita mendapatkan satu lafaz dalam bentuk jamak seperti kata al-mu'minun atau al-alamin itu dalam konteks bahasa disebut bentuk jamak. Dalam bahasa Arab itu ada bentuk mufrad yaitu bentuk tunggal. Ada bentuk mustanna, yaitu yang berjumlah dua. Ada bentuk jamak, yaitu bentuk plural yang berjumlah lebih dari dua. Jadi kalau dalam bahasa Inggris ada singular, ada plural. Dalam bahasa Arab ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Nah di sini kalau kita mendapatkan suatu lapas jama dalam Al-Quran atau dalam hadis diawali dengan alif lam diawali dengan alif lam jadi dia e, ta'rifnya mu'arrafnya di alif lam maka itu menunjukkan makna am umum tidak khusus maknanya contohnya tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman qad aflahal mu'minun yaitu beruntung, bahagia orang-orang yang beriman. Kata al-mu'minun, kata al-mu'minun itu bentuk jamak. Di awalnya ada alif lam tidak? Ada alif lam. Berarti ini mukmin yang mana saja. Ini mukmin yang mana saja. Apakah dia laki-laki, apakah dia perempuan, apakah dia remaja, apakah dia sudah lanjut usia, tidak ada ketentuan khusus. Itu namanya makna umum. Nah, begitu juga kata Rabbul Alamin. Al-Alamin itu bentuk jamak, jamak dari alam. Jadi kalau dikatakan Allah itu Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta. Karena Al-Alamin bentuk jamak memakai alif lam, maka mencakup seluruh isi alam semesta tanpa ada pembatasan. Jadi yang dimaksud ala alamin itu semua ciptaan Allah. Kalau dalam tafsir disebutkan ala alamin itu mati Allah, Yaitu selain Allah. Selain Allah adalah makhluk. Maka kalau ala alamin artinya adalah makhluk, maka karena disebut dalam bentuk jamaah dengan alif lam maka berarti semua makhluk tanpa batasan. Apakah itu malaikat, apakah itu jin, apakah itu hewan, apakah itu manusia masuk ke dalam makna al-alami. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Begitu juga hadis at-tamrukut. Itu kalau mufradnya tamratun. Kalau mufradnya tamratun. Kalau disebut tamar, itu bentuknya jamak. Nah, karena dia jamak dengan alif lam berarti mencakup semua jenis korma, Semua jenis korma. Apakah korma yang masih muda eh, seperti besar atau korma yang setengah matang seperti rutok atau korma yang sudah matang atau korma dengan berbagai macam jenisnya. Nah termasuk korma ajwa umpamanya. Salah satu jenis korma Madinah yang sangat disukai oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya kesimpulannya, kalau kita mendapat suatu lapas bentuknya jama pakai alif lam, maka berarti maknanya umum. Nah itu itu kesimpulannya seperti itu. Jadi ini sebagai modal kita untuk memahami ayat Al-Quran maupun hadis Nabi dalam konteks untuk penggalian hukum. Jadi kalau kebetulan ayat itu berkaitan dengan hukum, kita bisa tahu ini arahnya kemana. Arahnya untuk satu kelompok tertentu atau arahnya untuk seluruhnya. Nah, tanpa ada dipilah-pilah. Baik, yang kedua. An-Nau'ustani. An-Nau'ustani yang kedua di sini adalah Al-Ismul Wahid al hufrat yaitu isim tunggal dia tunggal tapi dia juga mu'arraf bi alif lam dia juga ditakrif dengan alif lam fa yufidul umum maka itu juga menunjukkan makna umum bidarilin dengan dalil jawazul istisna'i minhu bolehnya ada pengecualian daripadanya contoh. kalau kita baca dalam surat Al-Asr. Allah menyatakan wal asri innal insana lafi khusr. Yaitu Allah menyatakan innal insana sesungguhnya insan itu manusia itu sungguh berada dalam kerugian. Nah ini kata al-insan sebetulnya dia al-ismul wahid al-mufrad kata insan al-ismul wa'id al-mufrad. Sebetulnya dia isim tunggal. Nah, tapi maknanya umum. Mencakup manusia yang mana saja. Kenapa diartikan umum? Karena dia boleh kemasukan pengecualian. Selanjutnya dikatakan ladzina aman Kecuali orang-orang yang beriman. Kalau insan itu artinya satu, nggak bisa ada pengecualian. Sesungguhnya seorang insan itu merugi, nggak bisa dikecualikan. Tapi dengan adanya pengecualian menunjukkan kalau makna insan itu umum, mencakup manusia yang mana saja. Nah itu yang perlu kita ketahui dari eh, contoh yang kedua. Baik, sekarang kita masuk yang ketiga. Lanjutkan, Said Muhammad. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رضي الله عنه وعن الجميع النوع الثالث الأسماء المبهمة الأسماء المبهمة كثيرة منها اللفظة من في من يعقل سواء كانت هذه شرطية أو استفهامية أو موصولة مثال الاستفهامية من عندك ومثال الشرطية والموصولة من دخل ذلك فهو آمن أما الموصوفة فإنها لا دع نحو مررت بمن معجب لك بجر معجب أي برجل معجب ومن الأسماء المبحمة أيضا لفظة ما المستعملة فيما لا يعجب سواء كانت موصولة أو شرطية أو استفهامية فالاستفهامية مثل ما عندك والشرطية والموصولة مثل ما جاءني منك أخذته وخرج بشرطية وما بعدها النكرة الموصوفة نحو مررت بما معجب لك أي بشيء معجب لك والتعددية نحو ما أحسن زيدا فإنهما لا تعمان ومن الأسماء المبحمة أيضا لفظ أين وهو للمكان شرطا كان أو استفهاما نحو أين تجلس أجلس وأين تجلس ومن الأسماء المبهمة أيضا متى شرطا كان أو استفهاما وهو موضوع لزمان المبهم نحن متى شئت جئتك ومتى تجي النوع الرابع لفظ ثلاث النكرات كفاية جزاكم الله خير الجزاء أحسنتم Sekarang kita masuk ke jenis ketiga, yang menunjukkan makna umum yaitu al-asma al-mubahama yaitu isim-isim al-asma al-mubahama yaitu isim-isim yang disebut mubaham. dia maknanya tidak tertentu kepada sesuatu tapi dia maknanya bisa bias atau bisa beraneka makna atau kita istilahkan multi makna. Nah ini bentuknya banyak sekali. Di antaranya labor labor man fi man Sawa سواء كانت هذه au أو au mausulat. Itu kata man, nah, kata man, baik dia sebagai man syarat atau man untuk bertanya atau man sebagai kata sambung maka itu berarti ah, maka maknanya berarti umum seperti kalau ada yang tanya man enda. siapa yang ada di sini? nah kalimat tanya man siapa berarti bisa siapa saja jadi nggak tertentu man enda. siapa yang ada di sisimu bisa manusia, bisa hewan, bisa laki, bisa perempuan, bisa dewasa, bisa anak-anak. Berarti makna man itu arti man itu maknanya adalah umum. Itu pengertian umum. Nah, kemudian wa misal asyartiyah. Nah, seperti man untuk syarat. Nah, seperti ada yang mengatakan mandak dari bahwa amin. Barang siapa yang masuk ke rumahku, maka dia aman. Barang siapa yang masuk ke rumahku, maka dia aman. Kata man di sini, barang siapa yang masuk ke rumahku, artinya umum. Siapa saja? Siapa saja manusianya tanpa batasan yang masuk ke rumahku, maka dia aman. Nah, berarti man di situ juga berarti umum, bukan khusus. Jadi kalau satu kata mencakup makna banyak, tidak tertentu kepada suatu arti, itu namanya ah, itu namanya lapas yang umum. Nah, contoh yang berikutnya adalah yang mausul. Nah, di sini kita kita bisa lihat nakwa amal mausul apa inna ala Nah, di sini kita diingatkan. Di sini kita diingatkan ada uh, mausufah, maaf, mausufah yang tidak umum. Nah, kita diminta untuk intiba, untuk berhati-hati. Seperti marartu biman mu'jabun lak. Jadi aku ini telah lewat dengan orang yang mengagumkanmu. Atau yang mengagumkan bagimu. Nah, begitu dia dikatakan marartu biman, aku lewat melalui orang sampai di situ masih umum artinya. Karena belum diberikan sifat. Tapi begitu diberikan sifat, orang yang mana? Orang yang membuat kamu kagum. Berarti maknanya tidak umum lagi. Berarti maknanya dari umum berubah menjadi khusus. Jadi kalau suatu kata dia bisa diartikan siapa saja atau apa saja, itu namanya umum. Tapi kalau suatu kata hanya bisa diartikan dengan satu makna, berarti dia tidak lagi umum, melainkan khusus. Kuncinya itu saja. Nah kemudian Al-Mu'alif juga menyebutkan selain man begitu juga ada ma al-mustama al-mustamala Kalau man itu untuk yang berakal, kalau ma untuk yang tidak berakal. Nah, sama apakah dia itu untuk mausulah, sarfiyah atau istifhamiyah. Seperti orang mengatakan, ma indah, apa yang ada di sisimu? Ya bisa buku, bisa pulpen, bisa peci, bisa pakaian. Nah jadi kalau man untuk yang berakal, ma untuk yang tidak berakal. Tapi maknanya sama. Baik man maupun ma sama-sama menunjukkan makna umum bukan makna khusus. Nah, ini yang yang diuraikan oleh Mu'allif radhiyallahu taala anhu. Hanya beliau memberikan catatan buat kita kita perhatikan di sini beberapa contoh. Nah, seperti contoh maja animinka akad akad tuh apa-apa yang datang kepadaku daripadamu maka aku ambil dia. Jadi apa saja yang datang kepadaku atau yang diberikan ke untukku daripadamu maka aku ambil dia. Itu kata ma di situ eh, kata ma di situ itu juga berarti umum. Apa saja yang datang kepadaku? Apa saja yang kamu berikan kepadaku aku ambil. Nah, di sini catatan penting wa kharaja bi syarti wa ma ba'da an nakira al masufa nahwa marartu bima mujabul lak sama seperti tadi. Kalau manya sudah diberikan sifat, maka dari umum menjadi khusus. Seperti aku berlalu dengan apa yang membuat kamu kagum. Kalau dikatakan aku berlalu dengan sesuatu, maka sesuatu itu umum. Tapi kalau dikatakan sesuatu yang membuat kamu kagum, sesuatu tadi tidak umum lagi, melainkan dengan makna khusus. Nah itu yang perlu kita ketahui. Nah sebagai tambahan, wabina asma ilmu pahala aidan lapar aina wa huwa lil Itu kata aina, baik untuk syarat ataupun untuk istifham. Seperti kita mengatakan aina tajlis, tajlis. Di mana kamu duduk? Di situ aku duduk. Kata di mana itu umum. Artinya bisa di rumah, bisa di luar rumah, bisa di kebun, bisa di jalan, bisa di masjid, bisa di majelis, bisa di kamar. Jadi aina majelis, majelis. Di mana kamu duduk, aku duduk. Berarti karena aina ini maknanya bisa di mana-mana, maka berarti dia termasuk lapas umum, bukan lapas yang khusus. Nah, begitu juga kalau untuk pertanyaan aina majelis, di mana kamu duduk, belum ketahuan duduknya di mana. Nah, karena belum ketahuan duduknya, maka aina untuk pertanyaan juga maknanya adalah umum. Begitu juga mata. Nah, mata itu yang artinya kapan, baik sebagai syarat maupun sebagai pertanyaan untuk menunjukkan waktu. Jadi kalau ada orang mengatakan mata syifta jitu kan, kapan kau mau aku datang? Kapan saja kau mau aku datang? itu kata kapan di situ tidak menunjukkan kepada satu arti. Bisa kapan saja. Bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam. Nah, nah kemudian wa mata kapan kau akan datang? Nah, pertanyaan, mata taji, kapan kamu akan datang? Tentu pertanyaan tersebut bersifat umum. Jawabnya bisa kapan saja. Bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam, dan seterusnya. Nah, jadi kesimpulannya, Al-Asma'ul Mubahama, Jadi suatu isim yang mubaham, Yang belum menunjukkan kepada satu e, makna tertentu atau kepada suatu arti tertentu atau belum ada batasan kepada suatu arti tertentu baik itu dengan man untuk yang berakal atau ma yang tidak berakal atau aina untuk menunjukkan tempat atau mata untuk menunjukkan waktu semuanya menunjukkan makna umum. Sekali lagi semuanya menunjukkan makna umum. Baik, sekarang lanjutkan. Tafadhal ya Syekh Madian. Bismillahirrahmanirrahim. اسمعوا رحمه الله يقول المؤلف رضي الله عنه وعنا اجمعين النوع الرابع لفظة لا في النكرات ومن الألفاظ الدالة على العموم لفظة لا النافية الداخلة على النكرة نحو لا رجل في الصلاة ومثلها ما النافية نحو ما أحد قائم أو ما قام أحد ومن الألفاظ الدالة على العموم بحسب الوضع ألفاظ الجموع مثل كل وجميع ودائر وكافة وقافضة ونحوها. Baik, jazakumullahu khairan jazak. Perhatikan baik-baik, kalau ada kata la masuk ke dalam suatu kata yang nakirah. Kalau ada kata la masuk ke dalam suatu kata yang nakirah, maka maknanya berarti umum. Seperti la ilaha. Ilaha itu nakir. Dalam kata bahasa Arab ada ma'rifah, ada nakir. Ma'rifah yang sudah dikenal, sudah ditentukan. Nakira yang belum dikenal, belum ditentukan. Yang paling simpel, paling sederhana contohnya, kalau ada suatu kata pakai alif lam, berarti dia ma'rifah. Ini contoh yang paling simpel. Walaupun makrifat itu tidak selalu pakai arif lah. Ada makrifat isim alam, ada makrifat e, eh, isim isyara, ada makrifat e, eh, apa namanya bil Nah, tidak selalu pakai arif lah. Tapi saya kasih contoh yang paling sederhana. Contoh yang paling sederhana. Kalau ada kata masjidun, tidak ada arif lah. Masjidun itu berarti nakirah. Kalau pakai alif lam al-masjidu itu berarti ma'rifah. Jadi ada al-masjidu, ada masjidu. Al-masjidu ma'rifah, masjidun nakhir. Nah sekarang kita bicara yang nakhir. Kemasukan alif lam. La masjidah, tidak ada masjid. Berarti masjid yang mana saja. La ilaha, tidak ada Tuhan. Berarti Tuhan yang mana saja. Kemudian la rajula, tidak ada seorang laki-laki. Berarti seorang laki-laki yang mana saja. Nah, pengertian yang mana saja tadi itu menunjukkan kalau dia pengertiannya adalah umum. La ilaha, tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan yang mana saja yang berhak disembah ilah melainkan Allah. Jadi Tuhan-Tuhan lain, makbud-makbud yang lain, yang bukan Allah sebetulnya mereka itu semua bukan bukan Tuhan. Jadi katalah kalau mengawali daripada suatu kata nakira maka menunjukkan arti yang umum. Begitu juga ma. Ma. Kalau ada kata dan qa'id. Tidak ada seorang pun yang berdiri. Ma'ah, Tidak ada seorang pun. Maka seorang pun di situ ya siapa saja. Mau besar, mau kecil, mau perempuan, mau laki, masuk di dalamnya. Ini juga berarti, ini juga berarti maknanya umum. Nah, selain yang disebutkan di atas semua, termasuk rapat-rapat yang umum juga, yaitu di antaranya kata kulun, kata jami, kata sa'ir, kata kafa, kata qatil. Nah, seperti Allah firmankan, "Wa ma arsalnaka illa kafatan Lina, tidaklah kami utus engkau wahai Nabi kecuali untuk seluruh umat manusia. Kata kabah artinya segenap. Kata jami artinya semua. Nah kata kulu artinya seluruh. Nah kalau sudah menggunakan kata seluruh, semua, segenap, maka otomatis mencakup apa saja unsur yang ada dalam kata tersebut. Jadi kalau dikatakan seluruh manusia, ya manusia yang mana saja. Kalau dikatakan seluruh masjid, ya masjid yang mana saja. Kalau dikatakan seluruh perempuan, ya perempuannya mana saja. Itu namanya makna umum. Nah itulah pelajaran kita tentang umum. Agar kita mengetahui. Lalu kalau ada pertanyaan, untuk apa kita mempelajari lapas umum? Apa manfaat mempelajari lapas umum dalam usul fikih? Nah, manfaat kita mengenal lapas yang umum Salah satunya adalah agar kita mengetahui jangkauan hukum yang kita gali dari ayat tersebut. Apakah hukum itu berlaku hanya untuk satu kelompok atau hukum itu berlaku untuk seluruh kelompok. Nah itu pentingnya. Jadi kalau orang nggak tahu yang umum, nggak tahu yang khusus, bagaimana dia bisa menggali hukum? Berbahaya sekali. Jangan-jangan nanti hukum yang umum dia peruntukkan bagi yang khusus. Atau sebaliknya, jangan-jangan hukumnya khusus, dia peruntukkan bagi yang umum. Itu juga berbahaya. Nah karena itu mempelajari umum dan khusus dalam ilmu fiji, usul fiji sangat-sangat penting sekali prinsip dan mendasar agar kita tahu membedakan bahwa suatu hukum yang kita gali diperuntukkan buat siapa. Apakah buat komunitas khusus atau untuk komunitas yang umum. Baik, kita mulai dari tahun Sayyidina Abu Bakar. Kalau ada pertanyaan yang menyangkut ini. Baik, jangan bertanya di luar sini dulu. Baik, saya bagi pertanyaan itu ada tiga. Satu, ada pertanyaan yang fokus. Kalau dalam bahasa Arab disebut su'alun wajib. Satu pertanyaan yang betul-betul fokus, mengarah, mengena pertanyaan semacam ini patut diberikan pujian. Karena itu pertanyaan yang bagus. Orang bagus itu bukan hanya menjawab. Dari cara bertanya pun dia mesti bagus. Nah makanya pertanyaan yang bagus kita hargai dan kita puji. Yang kedua, ada pertanyaan yang melebar. Jadi dia tidak fokus kepada pelajaran. Pemikirannya ada di mana-mana. Jadi biasanya yang gak ada kaitan dengan pelajaran atau ada kaitan tapi terlalu jauh kaitannya. Yang seperti ini saya sikapi dengan dua cara. Kalau saya lihat sangat urgent saya jawab sekedarnya. Kalau saya lihat tidak urgent saya abaikan atau saya tunda sampai masuk kepada bab yang bersangkutan. Nah. Yang ketiga ada pertanyaan yang lantur. Nah, pertanyaan yang melantur akan saya abaikan. Nah, jadi kalau pertanyaan melantur artinya udah nggak punya hubungan sama sekali. Kita belajar kemana, pertanyaan kemana, atau pertanyaan-pertanyaan yang muncul akibat yang bersangkutan tidak konsentrasi belajar atau akibat yang bersangkutan terlambat menghadiri materi. Nah, ini saya anggap pertanyaan ngelantur. Umpamanya, saya sudah jelaskan di awal, ada satu santri terlambat datangnya Nah begitu selesai, kita berikan kesempatan bertanya. Dia bertanya yang tadi dia nggak dengar. Karena dia datang terlambat. Itu saya anggap pertanyaan ngelantur. Kalau yang begini akan saya tegur. Nah, kenapa? Karena kesalahan dirinya sendiri. Kenapa dia terlambat? Itu satu. Sehingga dia tidak mendapatkan keterangan yang mestinya kalau dia tidak terlambat, dia nggak nanya. Atau yang mestinya kalau dia konsentrasi, dia tidak nanya soal itu. Nah, jadi kalau ada orang yang tidak konsentrasi atau terlambat datangnya, kemudian mengajukan pertanyaan yang tidak mesti ditanyakan, ini tersebut pertanyaan ngelantur. Hanya buang waktu dan akan saya tegur. Jadi saya menginginkan santri-santri daripada pesantren Ramadan ini bukan hanya bagus dalam menjawab, tapi juga bagus dalam bertanya. Jangan bertanya yang tidak perlu, karena akan membuang waktu. Saya paling senang orang banyak. Karena makin banyak pertanyaan, kita makin banyak belajar. Yang belajar itu bukan Anda saja. Saya mengajar pun juga sambil belajar. Kadang-kadang ada pertanyaan yang membuat kita jadi semakin cerdas. Ada pertanyaan-pertanyaan yang memancing kita semakin tertarik untuk mengejar jawabannya. Kadang-kadang ada pertanyaan yang justru saya sendiri belum tahu jawabannya. Sehingga harus saya tunda atau harus saya cari jawabannya atau sekurang-kurangnya itu menjadi cambuk buat saya untuk belajar lebih giat lagi agar pertanyaan-pertanyaan yang muskil tadi di kemudian hari bisa saya jawab dengan baik. Itu manfaat pertanyaan. Jadi saya tidak akan pernah tutup untuk bertanya. Anda bebas untuk bertanya, tapi tolong pertanyaan yang fokus. Yang wajib, uh, supaya lebih banyak manfaatnya untuk kita semua. Silakan, kalau saya tidak Abu Bakar soal umum yang sudah dijelaskan barusan. Apa yang tidak dipahami atau belum dipahami? Kalau terdengar Abu ada pertanyaan? Ada dua. Silakan, coba diserahkan mic-nya ke belakang. Silakan. Pertanyaan tadi, tadi dijelaskan ada yang marifat sama anak ya? Iya. Kalau untuk yang marifat kan itu dikenal dan ditentukan. Untuk yang anak itu kebalikannya. Kenapa bisa demikian? Ya. Baik. Uh, untuk menjawab pertanyaan ini, sedikit saya terangkan ilmu bahasa Arab yang paling dasar. Nah, perhatikan baik-baik semua. Boleh ditulis, sambil ditulis. Kalau saya berikan contoh ditulis supaya nanti Anda tahu bedanya. Kalau saya katakan begini. Saya katakan begini. Hada masjidun. Anda tulis. Pakai tulisan Arab. Hada masjidun. Artinya ini adalah masjid. Ini adalah masjid. Kata masjid nakiro. Tapi masjid itu menjadi diketahui karena ada hada Karena hada itu isim isyarat menunjukkan makrifat. Nah sekarang kita tambah yang kedua. Sekarang kalimat kedua. Anda tulis. Hadal masjidu. Kita lihat bedanya. hadal masjidun. Tidak ada alif lah. Ini masjid. Itu disebut dalam bahasa Arab muktada khobar. Ada subjek, ada predikat. Dalam bahasa Indonesia disebut kalimat sempurna. Ini masjid. Kalimat sempurna. Walaupun hanya dua kata. Dalam bahasa Arab begitu juga. Ada masjidul. Nah ini disebut jumlah tuntamah. Kalimat yang sempurna. Kenapa? Karena maknanya jelas. Tapi sekarang hadal masjidu artinya masjid ini udah sempurna belum? Belum sempurna. Masjid ini kenapa? Masjidnya diketahui, masjid ini masjidnya dikenal, ada al-masjid. Tapi kenapa itu masjid? Itu kalimat belum sempurna. Maka harus ditambahkan. Contoh, saya tambahkan. Hadal masjidu jahidun. Masjid ini baru. Sempurna tidak? Sempurna. Yang ketiga. Kita buat lagi pakai alif lam. Hadal masjidul jadidu. Artinya, masjid yang baru ini sudah sempurna belum? Padahal katanya udah panjang, tapi belum sempurna. Kenapa masjid yang baru ini? Kita tambahkan. Hadal masjidul Jadidu kabirun. Masjid yang baru ini besar. Sempurna tidak? Sempurna. Baik, yang keempat. Kita pakai lagi alif lam. Hadal masjidul jadidul kabiru. Masjid yang baru dan besar ini sudah sempurna belum? sini begitu dimasukin alif lam, berubah lagi tuh maknanya. Masjid yang baru dan besar ini kenapa? Oh baik, kita jawab. Hadal masjidul jadidul kabiru wasi'un. Artinya masjid yang baru dan besar ini luas. Besar dan luas. Sempurna tidak? Sempurna. Kita masukin lagi alif lam di bagian akhir. Hadal masjidul jadidul kabirul wasi'u. Masjid yang baru, besar, dan luas ini sudah sempurna belum? Tambahkan jawabannya jamilun, indah. Hadal masjidul jadidul kabirul wasi'u jamilun. Masjid yang baru, besar dan luas ini indah. Sempurna tidak? Kali jaminannya dipakai alif lam lagi. Apa kalimatnya sudah sempurna? Kira-kira jelas tidak? Jadi Anda boleh bikin kalimat yang pendek, pendek, tapi sempurna. Hadal masjidul. Selesai atau al-masjidu jadidun. Baik. Sekarang yang kedua, untuk menjawab yang barusan. Itu barusan contoh-contoh untuk kita tahu makna. Sekarang baru kita mau jawab yang pertanyaan barusan. Kalau ada disebutkan masjidun, masjidun kabirun. Masjid artinya masjid yang besar. Masjid yang mana? Belum kawat. Sebab dia tidak pakai alif lam. Masjidun kabir. Atau saya berikan kalimat. Ra'aitu masjidan kabiran. Saya melihat sebuah masjid yang besar. Masjid yang mana? Saya belum berikan penjelasan. Jadi kalau saya katakan roa itu masjidan kabiran, saya melihat masjid yang besar. Masjidnya yang mana? Wallahu a'lam. Belum ketahuan. Tapi kalau saya katakan roa itu masjidal kabiro, saya melihat masjid yang besar itu. Masjidnya ketahuan. Jadi kalau Anda membicarakan tentang sesuatu yang sudah diketahui, pakailah al-Islam. Kalau Anda membicarakan sesuatu yang belum diketahui, jangan pakai alif lam. Contoh, kalau saya katakan begini. Ja'al ustaz. Ustaz datang. Ustaz juga kita tahu. Siapa itu ustaz yang datang? Ja'al ustaz. Ustaz datang. Maksudnya ustaz yang mana? Ustaz yang sudah diketahui oleh semua jamaah yang ada dalam majelis ini. Ini majelis lagi nunggu. Saya datang. Tahu-tahu begitu saya lagi turun mau menuju ke masjid, di belakang ada mengatakan, Ja'al Ustaz. Ustaz datang. Berarti Anda tahu saya dimaksud Ustaz ya. Karena Anda pakai, karena yang bicara pakai alif lam. Ja'al Ustaz. Ustaz tadi kemarin itu. Ayo siap-siap, jangan berisik. Umpama. Tapi kalau yang di belakang bilang, Ja'al Ustaz. Seorang Ustaz datang. Nah, itu belum tahu. Ustaz yang mana? Ustaz yang mana ini yang datang? Jadi kalau Anda ingin menyebut sesuatu yang kita sudah tahu sama tahu, sebutlah dengan alif lam. Paham? Jangan Ustaz. Ustaz datang. Tapi kalau Anda ingin menyebut sesuatu yang orang belum tahu, Anda juga belum tahu siapa dia, jangan Ustaz. Seorang Ustaz datang. Tapi siapa dia, belum ketahuan identitasnya. Tapi begitu sudah ketahuan, boleh digunakan dengan alif lam. Itulah penjelasan singkat untuk masalah nakiro dan ma'rifat. Saya cukupkan karena ini merupakan pelajaran al-lughatul Arabiyah. Kalau Anda belajar bahasa Arab, hal-hal seperti itu diajarkan dengan panjang lebar. Atau kalau dalam bahasa Inggris ada tebu, ada debu. Apa bedanya? Ayo, kalangan al ihya yang sudah belajar bahasa Inggris ada beda tidak antara ebu dengan debu apa bedanya Ebu itu nakira debu itu makrifat beda tidak a teacher dengan the teacher beda the teacher seorang guru belum diketahui gurunya siapa tapi kalau the teacher sudah diketahui siapa itu gurunya sama dalam bahasa Arab, alif lam dengan tanpa alif lam. Dalam bahasa Inggris ada the, ada e. Baik. Kaum Sayyidina Abu Bakar tadi ada satu lagi belum bertanya. Nah, baik, kaum Sayyidina Umar, silakan. Nah, kembali kepada pelajaran. Silakan. Di dalam di dalam lafal am ada sebagian man isim mausul. Man isim mausul itu ma'rifat. Nah, yang jadi pertanyaannya man isim mausul dengan isim isyarah kalau menurut ilmu wabok itu sama-sama watun ambil khos jadi isim mausul mempunyai maksud, mempunyai makna apa saja. Nah ketika sudah ada kilas, itu bisa tentu. Begitupun isim isyarah, hayat bisa apa saja, tapi tentunya sudah ada musyailah. Nah kenapa isim isyarah tidak dimasukin ke lapan yang umum seperti isim mausul? Guys, jadi isim isyarah, isim isyarah itu dia mutlak ma'rifah. Dia mutlak ma'rifah. Karena dia ma'rifahnya juga sudah muayyan. Itu sudah takdir kepada satu benda tertentu, maka dia tidak bisa diartikan secara am. Tapi dia maknanya khusus. Kalau mausul tergantung kedudukannya dalam kalimat. Tapi secara umum mausul itu menunjukkan umum, tidak menunjukkan kepada khusus. Walaupun isi mausul itu sama-sama isim ma makrifat. Jadi tidak setiap makrifat itu umum. Tidak setiap makrifat itu umum. Seperti musanna yang makrifat tidak umum. Nah, jadi tidak setiap makrifat itu umum. Yang umum yang makrifat itu sudah ditentukan tadi. Yaitu yang jamak, yang isim mufrad. Tapi tidak setiap makrifat itu umum. Dan ingat, makrifat itu tidak hanya terbatas kepada alif lam. Ada makrifat isim alam, kalau makrifat izin alam, udah pasti khas. Nggak mungkin dia diartikan umum. Jadi jangan ada yang berasumsi setiap makrifat pasti umum. Hanya makrifat-makrifat tertentu yang umum. Nah, jadi bagi mereka yang ingin mendalami uh, ilmu usul fikih lebih dalam lagi dalam soal ini, silakan untuk membaca kitab yang perlu Jawame yang sangat luas membahas permasalahan usul fikihnya. Nah, kemudian yang perlu juga kita tahu berkenaan dengan apa namanya berkenaan dengan umum ini ada nanti kita akan pelajari kaidah-kaidah lain seperti al-lafzul am yuradu bihi al-khusus. Jadi ada lafaz am tapi maksudnya adalah khusus. Nah, kok bisa berubah? Bisa berubah karena ada perilah. Bisa berubah karena ada dalil lain. Andai kata tidak ada dalil lain, tetap artinya umum. Contoh, walillahi ala nasi hijul baiti. Anas di situ bentuknya bentuk makrifah. Bentuknya bentuk makrifah, artinya umum. Manusia yang mana saja. Manusia yang mana saja. Tapi karena ada dari lain yang dimaksud di situ adalah hanya orang beriman, hanya untuk orang Islam, maka itu yang disebut lafzul am yurodu bikin khusus. Lapasnya am tapi maksudnya khusus. Nah itu yang perlu uh, kita ketahui. Atau uh, seperti tadi kita katakan, kalau makrifatnya isim alam menyebut nama satu tempat, nggak mungkin dia diartikan umum. Tentu dia harus diartikan sesuai dengan nama yang disebutkan. Ya. Bagus. Satu pertanyaan yang cukup wajib. Ada lagi dari saudara Zainal Utsman? Silakan. Siapa yang tidak paham? Yang Anda tidak paham, Anda boleh tanya. Saum Sayyidina Ali, Saum Sayyidina Hasan, ada dari Saum Sayyidina Ali? Nah, silakan. Abu Abdullah. Masalah? Kul. Kullu. itu mengenal eh, teori yang ada di sini itu mempelajari apa namanya meneliti untuk mengenal apakah itu pengkhususan atau itu adalah umum. ya. Jadi kata kulu baik dalam ayat Quran maupun dalam hadis Nabi termasuk hadis kulu bid'atin dolala kulu itu artinya adalah umum. Tapi kalau pertanyaannya bagaimana tentang Eh, relevansinya dengan hadis yang ditanyakan itu pelajaran akidah. Nanti ada babnya. Tidak kita jawab di sini. Tapi kata kulunya sama. Mau kulu dalam Al-Quran, mau kulu dalam hadis. Nah itu semuanya sama. Jadi kalau dikatakan kulu bid'atin, ya semua bid'ah. Itu makna yang umum. Artinya tidak terbatas hanya kepada satu bid'ah tanpa bid'ah yang lainnya. Tapi apa hakikat bid'ah? Itu merupakan pelajaran tersendiri dalam ilmu akidah. Mudah-mudahan kita punya waktu untuk itu, karena ada beberapa yang belum kita bahas e, dalam kesempatan ini. Baik, ada lagi saudara Sayyidina Hasan? Silakan, tanpa tahu. Muhammad, ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, maka kita cukupkan pelajaran usul fikih untuk hari ini.